Hidayah di Pekanbaru, pendengar melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada juga pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel Facebook atau YouTube Radio Roja Bandung. Di mana saja Anda berada, Alhamdulillah. Sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah tentang amalan hati dan yang kita sedang bahas adalah masalah al-hazan atau al huzan Maknanya adalah kesedihan. Kita sudah tahu makna dari sedih. Kita sudah tahu juga bahwa Al-Quran melarang kita untuk bersedih. Nabi saw pun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kesedihan. Kesedihan itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan termasuk salah satu di antara cara setan di dalam menjerumuskan manusia kepada dosa. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan Al-huzn la yajlubu manfa'ah wa la yadfa'ul madarah fala fa'idata fihi wa ma la fa'idata fihi la ya'murullahu bih Kesedihan itu tidak bisa meraih manfaat Tidak bisa menolak madarat Dan tidak ada faidahnya apa-apa yang tidak ada faidahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sedih juga termasuk cara setan dalam menggoda manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 10, "Innaman najwa minasy syaitan amanu." Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan agar setan membuat orang-orang mukmin menjadi sedih. Walhasil sedih itu sesuatu yang buruk dan jelek dan harus kita hindarkan. Kita juga sudah terangkan bahwa kesedihan itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari bila kita memperoleh musibah apapun musibahnya baik fisik ataupun psikis sampai ketika kita merasakan kesedihan sampai di sana kita tidaklah berdosa juga tidak berpahala tapi minimal kesedihan tersebut menggugurkan dosa kita <clears throat> sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasbin wala saqamin wala haznin hatta alham yahummuhu illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, baik itu kelelahan, kepenatan ataupun penyakit ataupun al-hazan, kesedihan sampai alham yahummuhu. Alham itu keresahan, kegelisahan. Kita resah, kita gelisah. Kita sedih ini musibah secara sihis Tidaklah seorang mukmin mengalami semua hal itu kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia dengan hal tersebut. Ini salah satu aspek positif bagi kita dari kesedihan. Kesedihan menghapus dosa kita. Jadi ketika orang bersedih karena ada musibah, dia tidak berdosa dia tidak berpahala tapi gugur dosa-dosanya. Ah, baru orang bersedih itu dianggap dosa atau berpahala kalau dia merespon kesedihan itu. Kalau responnya salah, kesalahannya bertolak belakang dengan syariat, maka dia berdosa dengan dengan respon yang keliru tersebut. Seperti pas ada musibah dia suudzon kepada Allah dan mencela Allah. Menganggap Allah zalim atau tidak adil. Maka dia berdosa. Atau dia kemudian meratap atas kesedihannya. Maka ratapannya itulah yang membuat dia dosa. Atau dia mencari pelarian kepada pelarian yang dimurkai oleh Allah dia mabuk untuk menghilangkan kesedihannya. Dia ngedrugs atau mengkonsumsi obat terlarang agar lupa terhadap kesedihannya. Dia lari ke tempat-tempat maksiat untuk menghibur diri, maka dia berdosa. Yang lebih parah dia pergi ke dukun untuk mencari solusi. Maka itu dosa. Kesedihannya tidak membuat dia dosa. Tapi respon yang salah terhadap kesedihan itulah yang membuat dia berdosa. Kesedihan bila direspon secara benar dan baik, maka dia akan melahirkan pahala. Kalau responnya baik, nanti kita akan bahas kiat mengatasi kesedihan agar membuahkan pahala, merubah musibah menjadi berkah dan anugerah. Adapun kalau ketika kita bersedih lalu kita menangis dengan tangisan yang lumrah, yang wajar, maka itu tidak apa-apa. Itu sifatnya manusiawi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis ketika anak yang dicintainya yaitu siapa? Ibrahim meninggal ketika kecil beliau menangis. Lalu ditanya oleh sahabat, "Mahadza ya Rasulullah? Tangisan apa ini wahai Rasulullah?" Beliau menyatakan, "Innallaha la yu'akhidhu bidam'il 'ain wa la yahzunul qalb, walakin yu'akhidhu 'ala hadza wa yarham." Wa asyara biyadihi ila lisanihi. Kata Nabi SAW sesungguhnya Allah tidak akan mengadab seseorang karena lelehan air mata atau karena hati yang bersedih. Enggak, hati yang sedih, mata yang mengalirkan air mata kesedihan itu tidaklah diadab oleh Allah. Tapi Allah akan mengadab atau memberi rahmat karena ini nih sambil berisyarat kepada lisannya. Maknanya Allah akan beri rahmat kalau lisannya mengatakan perkataan baik ketika musibah. Dan Allah akan mengadab kalau lisannya mengatakan perkataan yang buruk ketika bersedih. Maka baru diadab. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Dalam hadis lain beliau bersabda innal aina tadma wal qalba yahzan wa naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak berbicara apapun ketika bersedih kecuali dengan pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita lakukan atau kita katakan ketika kita bersedih? Nah inilah kiat-kiat untuk mengatasi kesedihan atau mengatasi musibah agar musibah berubah menjadi berkah dan anugerah bagi kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus kita ucapkan adalah mengucapkan istirja ketika memperoleh musibah yang membuat kita sedih. Gimana bunyi istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah juga kita akan kembali. Ucapan tersebut diambil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran yang memuat hal itu adalah surah Al-Baqarah. Ayat mulai dari ayat 155 Allah berfirman walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, Bishayim al khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus, ancaman terhadap jiwa, Wal-thamarat juga buah-buahan, musibah yang berkaitan dengan buah-buahan gagal panen dan yang sejenisnya wabashiris sabirin tapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini yang pertama istirja kemudian ikuti dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Maknanya adalah Allahumma jurni fi musibati ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibah ini wa khlufli khairan minha dan berikan ganti kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada yang hilang dalam musibah tersebut. Apapun yang hilang itu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu disambung dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa lu khair minha maka Allah akan mengganti memberi ganti kepada dia dengan sesuatu yang lebih baik. Ya dia dapat pahala, ya dosa juga gugur, ya dapat ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini suatu saat mengalami musibah besar. Sebagai seorang wanita mungkin ini musibah terbesar yaitu suami tercintanya yang soleh, yang baik, yang lembut, yang bertanggung jawab meninggal. Uh, itu mungkin kiamat kecil bagi setiap istri ditinggal oleh seorang suami yang sungguh sangat perhatian kepada istrinya. Ingatlah Ummu Salamah kepada doa yang diajarkan oleh Nabi saw. lalu dia amalkan. Dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Ya Allah, Berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini dan berikan kepadaku yang lebih baik. Tapi aku berpikir siapa laki-laki yang lebih baik dari suamiku, Umus, yaitu Abu Salama. Dia nggak kepikiran siapa gantinya nih, gitu ya. Setelah masa indahnya habis, datang seseorang melamar dia untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini ganti yang jauh lebih baik dari suaminya terdahulu. Akhirnya Ummu Salamah dinikah oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Terbukti itu. Ini amalkan bagi ikhwan atau akhwat yang kehilangan pasangan, baik kehilangan pasangannya karena ditinggal mati atau dicerai. Musibah enggak kalau bercerai? Iya musibah. Sakit nggak? Sakit. Nggak di kepala sakitnya, ya. Tapi di dada di sini sakit. Dua-duanya yang menceraikan yang diceraikan. Tapi mungkin itu jalan keluar terbaik bagi mereka berdua istirjalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lalu hafal baca doa tadi gimana doanya Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Coba hitung akhwat setelah idah nanti akan ada yang datang yang lebih baik daripada suaminya terdahulu. Ikhwan juga begitu setelah bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya nanti akan datang menyerahkan diri wanita yang jauh lebih baik daripada istrinya yang pertama. Atau dengan cara lain dah Wallahu'alam alam ya. Jadi itu yang pertama istirja. Dari penjelasan tadi agar kita sabar dan tabah menerima musibah kita sudah mengantongi minimal tiga keutamaan dalam musibah. Keutamaan yang pertama tadi dosa gugur ya. Kedua pahala diberikan oleh Allah asal kita sabar. Yang ketiga diberikan ganti dengan yang yang lebih baik. Dari hadis Musalamah tadi. Eta eh, baru teh ibu-ibu nantinya. Kok diam ibu-ibunya. Itu yang pertama. Kedua, apalagi yang harus dilakukan? ketika kita bersedih atau memperoleh musibah. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk memperoleh eh, ketika memperoleh musibah adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kesedihan yang kita alami ini cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat diganti dengan kebahagiaan, kesenangan atau kegembiraan. Kenapa mintanya kepada Allah? Sebab Dia Maha Pengatur hati dan perasaan manusia. Siapa sih yang membuat kita sedih dan menangis? Allah Kata siapa? Kata Allah sendiri dalam Al-Quran Innahu huwa, ad, huwa adhaka wa, wa abaka Dalam surah An-Najm Allah menyatakan Innahu huwa adhaka wa abka Sesungguhnya dialah Allah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis. Kalau seorang tertawa, yang membuat dia tertawa itu Allah melalui sebab tertentu. Sebabnya diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan akhirnya dia tertawa. Kalau Allah ingin membuat orang itu menangis, Allah berikan kesedihan, musibah atau penderitaan atau yang sejenisnya sehingga dia menangis. Wa innahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa ataupun menangis. Nah, kita sedang peroleh musibah, kita menangis. Siapa yang memberi semua itu? Allah. Minta lagi lah kepada Dia. Sebab hati kita semua itu milik Dia dan diatur oleh Dia. Kita tidak bisa menguasai hati kita, mengatur hati kita, memanage hati kita, merubah-rubah perasaan dalam hati kita. Enggak. Kata siapa itu? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah itu menghalangi antara kita dengan hati kita. Allah berfirman, "I'lamu wa'lamu Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah bahwa Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Itu surah Al-Anfal. Ayat yang ke-23 di tengah-tengah ayat. Awal ayatnya ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Mananya orang itu tidak diberi kemampuan untuk mengatur hatinya, memanage hatinya enggak. Terus yang ngatur dan memanage membolak-balikan hati orang itu siapa? Allah. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan Inna kulub bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman kaqal bir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya jadi yang membolak-balikan hati manusia itu siapa? Allah yang membuat hati orang itu senang, gembira, bahagia Allah. Yang membuat hati orang itu sedih, menderita, resah, gelisah itu Allah. Semuanya Allah. Yang membuat hati orang tersebut ingin selalu ibadah kepada Allah Azza wa itu Allah. Dengan cara diberi hidayah. Yang membuat orang itu jadi anti ibadah, semangatnya kepada masyid juga Allah may fala mudhillalah wa may fala hadiyalah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Makanya salah satu di antara doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lah ya muqall Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma ya al qulub sarrif qalbi ala ta'atik wahai Allah zat yang maha membolak-balikan hati tetapkan hati saya di atas agamamu Wahai Allah zat yang maha merubah-rubah hati Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu jadi yang ngatur hati termasuk perasaan manusia itu semuanya Allah. Makanya kalau kita bersedih dan ingin dihilangkan kesedihan ini, segeralah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha merubah-rubah keadaan hati manusia. Adakah cara khusus atau doa lafaz khusus yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaih salatu wassalam untuk menghilangkan kesedihan? Iya tentu saja ada. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang masalah ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'i dain wa ghalabatir rijal Allahumma ya Allah inni sungguhnya aku bika berlindung kepada engkau minal hammi wal hazan dari alham dan alhazan. Alham itu ke keresahan, kegelisahan karena ketidakpastian atau dugaan buruk di masa-masa yang akan datang. Nanti besok, lusa, minggu depan kayaknya ada sesuatu nih musibah atau sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita dengan tanda-tanda ini ini ini ini resah dan gelisah gitu ya seperti umpama seorang yang berhutang mau bertemu dengan orang yang menghutangi kepada dia resah apa tidak resah gelisah tuh sudah ada tanda dia mau nagih lewat WA, lewat SMS disertai dengan ancaman dan seterusnya. Resah apa tidak? resah. Keresahannya karena masa lalu atau karena masa yang akan datang? Karena masa yang akan datang itu ham. Seluruh ketidaknyamanan hati atau perasaan karena hal-hal yang akan datang itu disebut dengan sebutan ham. Adapun al-hazan atau al-huzan yang kita artikan kesedihan adalah ketidaknyamanan hati karena perkara yang telah lalu Kejadian yang telah lalu kita kemarin atau tadi dihina orang, sedih. Kita tadi atau kemarin dapat musibah, hati tidak nyaman. Itu al-hazan, itu kesedihan. Maka berlindung kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan. Makna berlindung mencakup tiga ini pernah kita terangkan ketika kita membahas tafsiran A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Pertama makna berlindung adalah ya minta dihindarkan, dijauhkan dari hal tersebut kalau itu belum terjadi. Dihindarkan di masa yang akan datang. Jangan sampai itu terjadi. Amit-amit jabang bayi kasabrang Kapalembang. Sudah sampai di sana. Itu makna ta'awudz yang pertama. Yang kedua, makna ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Makna berlindung di sini bila keresahan dan kesedihan tersebut sudah terjadi sudah teralami minta segera dihilangkan minta segera dihapus dari diri dan perasaan kita dari hati kita agar tidak larut di dalam kesedihan keresahan kegelisahan minta kepada Allah Azza wa Jalla yang maha pengatur seluruh perasaan hati kita manusia ya ini makna ta'awudz yang kedua makna yang ketiga bila Allah memandang menurut ilmu Allah yang maha sempurna bahwa kesedihan keresahan itu baik untuk kita Minta di, diberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan di dalam menerima seluruhnya. Karena terkadang kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang berbeda dengan keinginan kita. Dan yang Allah inginkan jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu apa? Buruk untuk kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu yang kita benci itu baik untuk kita. Allah lebih tahu kita tidak tahu. Inilah makna tahu tiga poin. Maka ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keresahan dan kegelisahan atau kesedihan maknanya tiga poin yang tadi diterangkan ya mintalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus ada nggak doa lain apakah hanya itu? Enggak, banyak. Saya nggak bawa apa-apa untuk hadiah bagi yang bisa menjawabnya. Ada yang hafal doa Nabi Yunus ketika beliau ada di perut ikan, bukan di perut ibu, di perut ikan. Iya, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Subhanaka dulu apa la ilaha illa anta dulu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Apa hadiahnya ya? Nanti kalau sebenarnya ada di mobil. Nanti besok kalau datang tagih ke saya, semoga saya tidak lupa. Saya kasih satu buku. Itu Nabi Yunus salatu wassalam ketika ada di perut ikan. Berdoa seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ini menyatakan setiap musibah itu lahir dari kezaliman atau kesalahan kita di masa yang lalu. Jadi ketika Nabi Yunus ada di perut ikan itu musibah tersebut karena kezaliman beliau di masa yang lalu. Lari dan Allah menegurnya. Tapi Allah kemudian memberikan hidayah kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? beliau bertobat, berdoa, minta solusi dari kesulitan yang sedang dihadapinya dan ternyata selamat. Jadi Allah memberikan solusi dari kesedihan yang kita alami kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat ketika memperoleh musibah. Tadi istirja, terus berdoa, terus berzikir dengan zikir-zikir kesedihan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Diajarkan oleh Nabi Yunus kepada kita yang ajaran Nabi Yunus ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan itu berlaku juga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak-banyaklah baca zikir-zikir tadi setelah kita mengalami kesedihan. Ketika kita mengalami kesedihan. Inilah yang kedua. Ketiga, bagaimana agar kita bisa tetap optimis ketika memperoleh kesedihan atau musibah agar kita memperoleh ah, ketegaran, kesabaran, keistimewaan, bahkan optimis maka yakinilah setelah kesedihan ini berlalu akan Allah ganti dengan dua kebahagiaan yang masih menjadi misteri bagi kita. Apa jenis dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita? Dan ini janji-janji Allah dalam Al-Quran bahkan lebih dari sekedar janji. Disebutnya mimbabil ikhbar walaysa mimbabil wa'ad. Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Dua kali Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Musibah ini kesulitan apa kemudahan? kesulitan bagi kita. Allah menetapkan dalam hukumnya yang kauniyah yang kita sebut dengan sunnatullah hukum yang Allah berlakukan di alam ini dalam kehidupan manusia setelah Allah memberikan satu kesulitan Allah akan mendatangkan dua kemudahan setelahnya ini diambil dari satu satu kalimat yang diulang dua kali tadi inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan saya sudah terangkan alasannya pada beberapa pertemuan yang lalu kalau al usri kesulitan dengan menggunakan alif lam disebutnya isim ma'rifat. Ma'rifat itu yang sudah tertentu. Kalau yusron maknanya kemudahan dengan menggunakan tanwin. Bukan alif lam. Yusron disebutnya isim nakirah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah. Ilmu sastra Arab. Bila isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama seperti al-usri, katanya sama-sama al-usri diulang dua kali tapi ada alif lam, maka maknanya sama itu satu kesulitan. Kalau isim nakirah diulang dua kali yusron Ma, ah, itu nakirah walaupun katanya sama bendanya berbeda Yusron kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua. Maknanya akan Allah berikan dua jenis kemudahan. Dua jenis kebahagiaan. Tinggal ditunggu saja. Kalau kita mempunyai musibah yang membuat kita sedih, yang membuat kita sakit dan menderita, tunggu dan coba fikirkan, kira-kirakan kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya nanti dua jenis kebahagiaan pikir-pikir akan ah, mungkin dapat jodoh segera gitu bagi yang jomblo atau umpamanya dapat uang yang melimpah bagi yang bokeh ya dan seterusnya kita tidak tahu. Tapi Allah menjanjikan demikian. Dan ini mimbabil ikhbar. Bukan mimbabil wa'ad. Mimbabil ikhbar adalah mereka memberikan informasi ini loh aturan Allah gitu. Yang pasti itu terjadi. Kalau janji, kadang-kadang janji itu baru tertunaikan kalau syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, enggak. Allah akan janjikan surga kepada manusia, kepada kaum muslimin. Asal syaratnya apa? Ibadah gini, gini, gini. Kan gitu. Kalau ini mibabil ikhbar. Dalam rangka memberitahu. Ya. Maka setiap orang yang mengalami musibah setelahnya akan mengalami dua jenis kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Maka inilah yang akan membuat kita semakin optimis dalam menghadapi musibah. Kadang-kadang kesedihan itu terpuji dan dipahalai berkata muallif rahimahullahu taala wa qad yusabu 'ala al-huzni idza iqtarana bihi ma yuhmadu alaih kal hazini 'ala al-musibah fi dinihi wa 'ala masaibil muslimina umuman Kadang-kadang orang yang bersedih dipahalai atas kesedihannya bila dibarengi dengan sesuatu yang terpuji seperti orang bersedih karena ada musibah yang menimpa agamanya atau orang bersedih karena ada musibah yang menimpa umumnya kaum muslimin di belahan dunia lain. Kita wajib bersedih dengan adanya musibah yang menimpa saudara kita di Palestina, di Suriah, ya dulu di Bosnia di setiap tempat wajib kita prihatin dan bersedih dengan hal itu kita juga umpamanya bersedih ketika melihat kaum muslimin mengalami musibah dalam agamanya maknanya apa terjerumus ke dalam hal yang terlarang secara agama terjerumus ke dalam dosa, maksiat, kebidahan, apalagi syirik. Orang pakai kerudung, orang pakai kopiah haji, datang ke kuburan, sujud ke kuburan, menyembah-nyembah, meminta-minta ke kuburan. Itu musibah dalam agama. Penampilan fisiknya menunjukkan dia muslim, perempuan pakai kerudung, ya. Ada nggak agama lain yang pakai kerudung? Ada, tapi orang khususnya itu biarawatinya gitu ya. Orang umumnya sih tidak. Tapi kaum muslimin orang umumnya juga, orang awamnya juga pakai. Itu syiar Islam. Tapi sujud ke kuburan. Orang pakai kopiah haji, pakai sarung. Itu syiar kaum muslimin. Syiar secara uraf bukan secara syar'i. Kalau secara syariat tidak ada perintah untuk berkopiah. Tidak ada ayat, tidak ada hadis bahwa berkopiah itu sunnah. Enggak bahwa berapa imamah yang biasa dipakai oleh orang Arab itu apa? Bahasa Arabnya imamah, bahasa kitanya apa? Sorban. Sorban ini uraf. Syiar berdasarkan uraf. Karena orang yang pakai sorban diyakini muslim. Orang yang pakai kopea diyakini muslim. Padahal nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ya boleh dikatakan bahwa memakai sorban, memakai kopiah adalah sunnah. Nggak ada mana dalilnya, nggak ada. Tapi Syekh al bani rahimahullahu taala menyatakan itu min simatis solihin termasuk tanda kebiasaan para solihin para ahli ibadah. Apalagi di negara yang didominasi oleh kebiasaan sekuler. Ada orang yang pakai kopiah. Di Indonesia, apalagi remaja, pakai kopiah itu spesial ya. Gak semua remaja berani ke mall jalan-jalan pakai kopiah. Ada nggak kita melihat? Gak ada ya. Kalau ada umpah yang pakai kopiah itu pasti mau ke masjid tuh. Mau sholat atau mau ngaji. Gitu ya. Sekarang di sini semua pakai kopiah. Begitu keluar masjid dicopot. Ya iya kan harus pakai helm. Tapi ada tapi yang pakai angkot juga kadang-kadang diangkot atau di, Ini berkaitan dengan mental. Kurang siap mensyiarkan syiar Islam. Karena kopiah bisa mengkondisikan situasi menjadi agak sedikit religius. Agak sedikit lagi. Lumayan. Jadi orang yang pakai lekbong itu melihat ada yang pakai apa, ada Pak Haji di bedol atau ditutup gitu ya. Seperti itu lumayan lah. Itu disebut min simatis solihin secara uraf walaupun tidak ada sunnahnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tapi itu ada syiarnya. Maka memakainya adalah afdol, tidak sunnah. Tapi afdol. Kalau ditanya dari mana adanya kopi adanya? nggak ada. Tapi ada syiar ya. Khusus untuk di negara-negara yang masih uh, didominasi oleh pola pikir yang sekuler, pola sikap gaya hidup yang sekuler. Jadi kalau bersedih karena musibah terhadap agama, musibah kepada kaum muslimin, maka dipahalai. Atau, ada ataunya, ya. Umpamanya seseorang menyukai kesedihan atau musibah hanya karena keuntungan yang terkandung dalam musibah, maka itu boleh. Kita sudah tahu keuntungan musibah tuh, keuntungan sakit, keuntungan berbagai macam penderitaan, dosa gugur, pahala diberikan kemudian doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla akan diganti dengan yang lebih baik dan seterusnya itu kita tahu makanya musibah musibahlah menguntungkan karena itulah dia ingin memperoleh musibah bukan karena musibahnya tapi karena keuntungan yang diperoleh dari musibah sampai ada sahabat Ketika Nabi SAW menyatakan tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim baik kelelahan, sakit atau apapun kecuali Allah akan gugurkan semua ah, dosa-dosanya ada orang yang berdoa ya Allah sakitkan aku seumur hidup Nah, tapi jangan sampai sakitku menghalangi aku dari tiga hal. Salat berjamaah, haji dan jihad. Dikabul itu doanya. Sejak saat itu badannya panas terus, menggigil. Orang yang dekat dengannya itu dia merasakan hawa panas dari badannya. Tapi sholat berjamaah nggak pernah lewat. Haji juga selalu pas ada jihad dia paling pertama sampai meninggal dalam keadaan badannya masih panas. Dibolehkan seperti itu. Kalau dia menginginkan keuntungan di balik musibah. Sama dengan umpamanya kita ya menginginkan melakukan olahraga. Ngejim ke, ngangkat-ngangkat beban ke, lari ke. Padahal itu membuat kita menderita ya, lelah, ngos-ngosan, tiba bergeg, pegal-pegal gitu. Tapi kenapa kita lakukan? Bukan karena pegalnya, bukan karena capeknya, tapi hasil dari pegal dan capek. Apa hasilnya? Sehat, kuat, berotot, badannya bagus, ngangkat galon dijiwir kedua. Itu yang diinginkannya. Ya ada orang, kenapa kamu ngangkat barbel gede-gede begitu? Biar pegel-pegel ini badan. Gak ada yang seperti itu. Pegal-pegalnya kalau bisa dihindarkan ya. Capeknya ngos-ngosannya kalau bisa di, di, dihindarkan. Tiba-tiba jelek saja ototnya kuat. Inginnya begitu, tapi nggak bisa itu. Orang yang rajin olahraga, rajin ngejim, rajin melakukan berbagai macam latihan, buk yang sehingga membuat mereka menderita bukan karena capeknya pegalnya tapi efek dari capek dan pegal. Itulah sebagai ilustrasi dari hal tadi ya. Adapun, adapun apa yang teralami oleh seorang nabi Nabi ini mengalami kesedihan, nangis terus sampai buta matanya. Karena dia kehilangan anak yang dicintainya. Anaknya juga Nabi. Tahu siapa? Nabi ya, anaknya yang menjadi nabi yang hilang itu siapa? Yang nyebur ke sumur gini. Bukan nyebur sih, diceburin <laughs> gitu ya. Siapa? Anu pangkasep nanti ya gini sedunia yaitu siapa? Nabi Yusuf. Beri juga dia. <laughs> Siapa ayahnya? Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf sedih dengan kehilangan eh, Nabi Yakub sedih dengan kehilangan Yusuf. Nangis sampai kedua matanya buta. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Yusuf Ayat ke-84 kata Allah wa biyaddat aynah minal husn. Lalu memutihlah kedua matanya karena sedih. Ini kata Al-Imam Ibn Qayyim fahuwa ikhbarun an halihi bimasabihi bifaqdi waladihi wa habibihi. Ini dalam rangka bukan menunjukkan bahwa kesedihan itu bagus dan termasuk sunnah para nabi ini termasuk Nabi Yakub. Bukan. Tapi dalam rangka memberikan e, kabar tentang keadaan Nabi Yakub. Kesedihannya amat sangat mendalam dengan kehilangan anak yang dicintainya sampai menangis sampai kedua matanya tidak bisa melihat. Bukan sebagai apa? Legitimasi terhadap bolehnya bersedih. Enggak. Adapun kesedihan tersebut hanya akan teralami oleh manusia mukmin di dunia. Begitu sampai ke akhirat seluruh kesedihan hilang. Ketika mereka sudah menginjakan kakinya ke surga bukan sekedar di akhirat semata-mata, tapi akhir perjalanan atau terminal kehidupan mereka yang terakhir yaitu di surga. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir 34, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan seluruh kesedihan dari kami. Nggak ada lagi kesedihan tuh kalau sudah masuk ke surga. Kalau di dunia sesenang-senang orang tetap ada nangisnya, tetap ada sedihnya, tetap ada menderitanya. Apa orang kaya raya yang uangnya triliunan nggak pernah bersedih, nggak pernah kesusahan, nggak pernah mereka menangis? Pernah, pernah nggak sakit? Ya pernah. Apakah umpah orang paling berkuasa di suatu negeri, presidennya atau rajanya itu nggak pernah menangis, nggak pernah sedih, nggak pernah merasakan resah dan gelisah? Mungkin jauh lebih sering daripada kita. Di kepalanya ini tersimpan banyak problem. Karena harus memikirkan banyak tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang kita miliki. Kalau kita mikirnya apa? Paling mikir apa kita ya? Bagian mikir anak istri sudah, teman-teman sudah, bagi yang jamlo paling mikir jodoh, paling gitu aja. Ya harus mikir <laughs> negara gitu ya. Nah, orang yang memiliki tanggung jawab itu lebih berat tanggung jawabnya, lebih banyak yang harus dipikir, lebih stres, lebih resah dan gelisah daripada kita. Di dunia adalah tempatnya bersedih, tapi begitu seorang mukmin menginjakan kakinya di surga, hilang seluruh kesedihan. Makanya berkata ahli surga, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hasan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati-hati kami. Gak ada lagi resah, gak ada lagi gelisah, gak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua yang ada hanya menyenangkan kita. Bahkan sesuatu yang di dunia membuat kita senang, membuat kita nikmat. Tapi kesenangan kenikmatan itu karena kelemahan kita di akhirat tidak ada. Contohnya tidur. Tidur nikmat apa tidak? Nikmat. Senang apa tidak? Senang. Ya, tidur yang paling nikmat itu kapan? Ketika ngaji seperti ini. <laughs> Tapi kita tidur itu karena kelemahan kita, kita butuh tidur, karena butuh istirahat, karena butuh recovery dari tubuh kita, kan gitu ya. Nah, kalau di akhirat nggak ada kelelahan, nggak ada kecapaian, nggak perlu kita recovery tadi, ya maka tidak dibutuhkan tidur. Di dunia kita pergi ke toilet BAB, nikmat apa tidak? Oh nikmatnya bukan main, apalagi orang yang sedang menua, mensret tuai. Oh itu ketika sebelum di toilet itu, wah begitu masuk ke toilet cekrek-cekrek plong enak nikmat kenapa karena ada kelemahan dalam diri kita ada sesuatu yang harus dibuang secara mendesaklah dari tubuh kita di akhirat tidak semua makanan minuman tidak ada yang menjadi kotoran sama sekali ahli surga tidak meludah tidak BAB tidak BAK tidak BA tidak meludah tidak nyingsring nyingsring gitu kalau kita lagi flu, banyak ingus <laughs> dibuang gitu. Apa bahasa Indonesia-nya, Indonesianya? sering. Bahasa Arabnya imtikhat. Hmm, apa sering? Tahu ya sering. Buang ingus, buang ingus. Tidak berdahak, meludah pun tidak ya. Itu yang ada di surga ya. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam surga. Nanti tanpa harus ke neraka dulu. Ikhwan dan akhwat azanillahu ayakum cukup sampai sini kajian kita dianggap beres bahasan tentang sedih nanti kita akan masuki bab baru pada masa yang akan datang kita masuki sesi tanya jawab wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam Ustaz apabila kita sakit dan sakit itu membuat kita tidak bisa beribadah dengan baik Lalu kita sedih apakah itu baik Itu buruk tentu saja Karena pertama kita sakit, menderita Yang kedua kita, ini salah satu di antara kerugian dari sakit Kita menderita, yang kedua kita tidak bisa ibadah secara maksimal Baik apa buruk bagi kita, ada baiknya ada buruknya. Baiknya tadi, eh buruknya tadi, kita menderita dan kita tidak bisa ibadah secara maksimal. Kita nggak bisa bangun malam karena nggak kuat. Kita nggak bisa sholat berlama-lama karena pusing atau pegal-pegal atau banyak keluhan. Ya, kita nggak bisa saum sunnah Senin Kamis karena fisik kita tidak memungkinkan. Itu diantara kerugian. Ada kebaikannya ada. Seperti yang tadi jelaskan dosa gugur, pahala bertambah gitu ya. Kemudian nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kepada kita. Doa-doa kita dikabul. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Upayakan yang buruknya kita eh, hindarkan, yang baiknya kita raih. apabila musibah telah berlalu lama. Apakah masih diperbolehkan mengucapkan istirja dan doa memohon diganti dengan yang lebih baik? Kalau setahun dua tahun yang lalu kita memperoleh musibah, sekarang istirjanya ya dua tahun tersebut sudah terseling oleh musibah-musibah lain yang mungkin lebih kecil dari itu ya. Sudah expired itu mah. Mungkin dulu nggak tahu ya sudah yang itu tidak wajib, cuma sunnah ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak yang disuruh orang tua masuk organisasi tertentu? Di sini ditulis tapi nggak saya baca. Ormas tertentu. Masih umum ya, di sini sudah tertentu tapi tidak saya baca. Dulu saya anggota ormas ini. Dulu. Sedangkan saya sudah mengenal kajian sunnah. Sedangkan kalau dilihat-lihat ormas ini hampir sama dengan eh, manhaj kita yang menjauh bid'ah mohon nasihat. Iya, hampir sama hanya dari aspek fikih saja. Dari aspek akidahnya oh bahaya. Akidahnya masih asyairah. Kitab-kitab salaf kata orang Sunda mah digugulung, dibahas, dikaji. Seperti kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Dipelajari. Padahal di Fathul Majid dibahas tentang Tauhid Asma wa Sifat. Tapi anggar we pas bab Asma Sifat mah As'ari lagi, As'ari lagi, ya. Mereka juga berpandangan bahwa perkataan para sahabat bukanlah hujjah. Hanya Quran dan hadis saja. Tapi Quran hadis yang difahami oleh pemahaman mereka. Pas ada ucapan sahabat ditolak, bukan hujjah. Jadi yang dimaksud mereka menjadi binah hanya menjadi binah dari aspek fiqih, bukan keseluruhan aspek. Aspek akidahnya mereka tidak, bahkan mereka menjadikan fikih sebagai akidah. Sebab pernah ada yang nanya, keketuanya itu ketuanya gembungnya, Ustaz boleh enggak kita menerima sumbangan dari pihak anu? Ya selama tidak merusak akidah kita boleh. Contoh yang merusak akidah kita itu gimana? Contohnya umpah kalau mau sujud harus dua tangan dulu, nggak boleh dua lutut dulu. Padahal kita mah yakin dua lutut dulu. Itu disebut akidah bayangkan. Paling itu urusan apa? Fiqih. Akidahnya itu fiqih bagi mereka. Fiqih itu akidah bagi mereka. Ya. Jadi nggak benar mereka dekat dengan salaf, bahkan mereka benci. Tapi dari kalangan mereka banyak yang sekarang mempelajari sunnah seperti kita. Mungkin di sini juga banyak, termasuk ustadz usahanya ada yang pernah datang ke kajian kita mengikuti awalnya mau mendebat karena dia diaduin oleh murid-muridnya di sana dibahas gini-gini, ayo datang mau mendebat. Pas datang yang kita kaji kitab Gak ada yang harus debat sekali, dua kali. Setelah enam bulan dia datang ke saya. Awalnya saya mau mendebat, tapi setelah saya perhatikan apa yang mau didebat ya. Akhirnya terus ikut. Itu ustadznya ya. Jadi tidak direkomendasikan gabung karena Allah menyatakan dalam Al-Quran فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَهُدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ jadi ketika kamu melihat ayat-ayat Allah di istihza, istihza salahnya difahami dengan pemahaman yang keliru, yang salah. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Almaru ala didi khalili Faliyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jadi itu efeknya dalam ayat, dalam hadis. As-sahib sahib. Kawan dekat itu, sahabat itu sahib. Sahib itu yang bisa menyeret pemahaman kita terhadap pemahaman dia. Nanti kita akan sama dengan mereka ya. Ketika kita tertimpa kesulitan disebabkan maksiat, apakah kesulitan tersebut termasuk musibah? Iya, itu azab yang juga termasuk musibah. Mana musibahlah kullu ma asobal insan. Segala sesuatu yang menimpa seorang manusia itu musibah, termasuk azab. Seseorang berdosa lalu diazab oleh Allah. Iya, azab itu musibah bagi dia, ya. Azab dengan musibah adalah dua term, dua istilah untuk satu kasus. Setiap penderitaan yang dialami oleh manusia itu sebagai adab atas dosanya sekaligus musibah bagi dia. Terhapus nggak dosanya dengan musibah itu? Iya, terhapus. Bagaimana nasib saya yang pernah menyalahgunakan uang atau dana sumbangan masyarakat? Eleh. Saya sudah dari dulu berniat untuk menggantinya nam namun belum mampu. Saya selalu sedih jika teringat kejadian dulu. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa tersebut? Ya ganti, kembalikan berapa uang yang dipakai terus kembalikan. Jadi menyesal, berhenti jangan lagi berbuat, bertekad tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Dan hak masyarakat tersebut kembalikan nanti kalau sudah punya. Kalau sekarang belum punya tapi punya aset yang bisa dijual, jual aset itu. Umpah saya belum berapa umpah yang pernah dipakai eh, dana masyarakat 5 juta, tapi sekarang saya nggak punya uang. Punya motor nggak? Punya, jual motor itu. Mungkin lebih dari 5 juta, 10 juta. Nah 5 juta berikan, 5 juta lagi beliin sepeda. Ganti motor tadi. Kalau belum punya apapun yang bisa dijual, ya yakinkan, itikadkan nanti akan diganti kalau sudah punya ya. Mohon nasihat bagi anak yang kembali jatuh ke dalam kemaksiatan. Anak sangat malu untuk bertobat dan anak bersedih karenanya. Justru kalau tidak bertobat tambah malu. Seperti umpamanya Orang yang tadi mengkorupsi uang orang, uang-uang masyarakat. Malu enggak? Malu. Tapi kalau umpamanya dia tidak tobat, lebih memalukan lagi. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap bani Adam pasti terjerumus ke dalam salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat dari kesalahannya, ya. Jangan malu untuk bertobat, malulah kalau tidak bertobat. Nah, bagaimana uh, ini yang disebut dengan nafsul lawamah. Orang berdosa, menyesal, terus mencelak diri sendiri, lalu tobat. Minggu depan terjerumus lagi ke dalam dosa baik yang sama ataupun yang lain dosanya. Dia menyesal lagi mencelak diri sendiri lalu tobat lagi, ibadah lagi. Seminggu kemudian kembali berbuat dosa lagi. Itu disebut nafsul lawamah. Nafsul lawamah jiwa yang banyak mencelak diri sendiri karena banyak melakukan dosa, tobat dosa, tobat dosa, tobat dan seterusnya. Bagaimanakah dengan tobatnya apakah diterima ataukah tidak? Kalau ketika dia tobat seluruh syarat tobat terpenuhi minimal tiga atau empat kalau kesalahannya berkaitan dengan hak orang lain. Pertama, dia menyesal. Kedua, dia berhenti. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Ketiga Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak, hak orang itu. Pernah kita curi uangnya, kembalikan. Kalau tobatnya tetap tobat-tobat, tapi uangnya tetap dipegang, nggak dikembalikan, nggak diterima tobatnya, kembalikan. Jadi tiga atau empat syarat tobat. Nah, kalau umpamanya tobat ah, kesalahannya tidak berkaitan dengan hak orang, umpamanya bukan mencuri tapi berjudi atau mabuk, Waliyahzubillah. atau berzina umpamanya tidak berkaitan dengan hak orang, maka tiga. Menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulang kembali. Ketika taubatnya ini terpenuhi, maka taubatnya diterima dan terhapus dosanya. Nah, tapi setelah beberapa lama, setelah taubat imannya naik, ngaji terus, gaul sama ikhwan-ikhwan akhwat-akhwat yang soleh-solehah gitu ya. Baca Quran, malam bangun tahajud, Senin Kamis saum terus gitu. Setelah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dia sibuk lagi dengan urusan dunia, gaul lagi sama orang-orang yang gak benar, imannya menurun lagi. Kondisi sangat berbahaya bagi agama dia. Akhirnya terjerumus lagi tanpa direncanakan, tanpa di planning sebelumnya. Itu mah terjadi tiba-tiba saja karena situasi hati yang lagi ngedrop, iman yang lagi mengalami degradasi. Sementara godaan begitu besar. Terjerumus tanpa direncanakan. Maka dia wajib taubat lagi. Bagaimana dengan taubatnya yang dulu? Itu sudah terjadi dan menghapus dosa yang lalu. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi. Apakah tobat yang lalu sah? Sah karena sudah terpenuhi syaratnya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada para ulama yang menyatakan bahwa syarat tobat adalah tidak mengulang kembali dosa yang ada. Yang ada syarat tobatlah bertekad tidak mengulang. Ada perbedaan antara bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang? Ada. Kalau bertekad tidak mengulang, mungkin nggak mengulang lagi? Mungkin. Seperti tadi kondisinya. Begitu tobat ah saya kapok nggak akan ber, berkebuat lagi lagi. Dia tekad tidak akan mengulang itu kembali masa yang akan datang. Sudah sah tobatnya dan menghapus dosa. Tapi karena situasi godaan gede, imannya sedang turun. Lalu dia terjerumus lagi. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang pertama. Ya, kalau itu terjadi. Tapi kalau umpamanya seorang begitu tobat, ah saya tobatlah sementara mah. Nanti mungkin dua bulan lagi saya berbuat lagi. Nah, itu sudah ada rencana, nggak sah tobatnya. Saya tobat sekarang sebab lagi bokeh kayak dua bulan tiga bulan yang akan datang saya nggak kebayang mau punya uang dari mana tobat berhenti. Nanti setelah tiga bulan ada tuh bayangan mau dapat duit saya buat berbuat lagi. Itu tidak sah tobatnya karena sudah ada rencana mau ber berbuat lagi ya. Semoga Allah membuat kita istiqamah di atas tobat kita ya. Amin. Apabila seorang wanita menggugat cerai dengan alasan tidak suka, apakah dibenarkan menurut agama? Lo waktu nikah suka ya? Tidak sukanya itu setelah menikah, dah punya anak tujuh. Tergantung kenapa dia tidak suka. Kalau tidak sukanya dengan alasan syar'i maka boleh. Contohnya dia suaminya telah berubah. Dulu taat, dulu rajin ibadah. Sekarang ibadah lalai, terjerumus dalam banyak maksiat. Ke istrinya yang dari dulunya lembut, dia ya, perhatian, Ya, sekarang kasar, cuek. Hak-hak dia sebagai istri tidak ditunaikan, boleh. Kalau alasannya syar'i. Tapi kalau alasan tidak syar'i, kalau dulu sih keker gitu, berotot, ganteng, sekarang agak peot. Karena sudah 40 tahun nikahnya. Ya iya. <laughs> Jadi nggak suka. Ngaca pasti dia juga begitu. Dulu dia cantik gitu ya, seksi. Sekarang coba ngaca, peot juga. Jadi kondisi fisiknya udah tua tapi semangatnya masih ABG gitu. Dalam hati yang terbayang hanya berondong. Suaminya sudah kakek-kakek, nggak suka gugat cerai, maka itu enggak boleh. Itu tidak syar'i, ya. Jadi harus ditelusuri apa alasan tidak sukanya. Saya sedang belajar hijrah. Cerita singkat. Sesingkat-singkat cerita tetap panjang nih. Dulu saya menikah dengan seorang muallaf, Tetapi sudah empat tahun usia pernikahan Suami saya belum belajar juga sholat Atau mendalami agama Tapi di, di usia empat tahun pernikahan ini Saya membawaannya selalu emosi Sampai-sampai saya berdosa terhadap suami Diusir keluar rumah Yang diusir siapa nih? Sampai-sampai saya berdosa terhadap suami diusir keluar rumah. Siapa yang diusir? Istrinya apa suaminya? Istrinya? Suaminya? Ikhtilaf. Setelah kejadian tersebut saya merasa menyesal. Pertanyaan, apakah saya berdosa? Suami belum meyakini agama Islam, tapi saya selalu mendoakan suami saya dalam setiap sholat saya. Pertama, kalau orang baik mu'allaf ataupun sudah muslim dari lahir gak sholat, gak sholat, itu dosa terbesar. Gak sholat itu lebih besar dosanya daripada merampok, mencuri, membunuh, berzina dan seterusnya. Itu perkataan Imam adz habib Maka boleh seorang istri menggugat cerai. Kalau enggak sholat, enggak saum Ramadan, enggak melaksanakan rukun Islam itu, ya. Sebab sebagian ulama menganggap kafir orang Muslim yang tidak sholat. Kalau dia masih meyakini kewajiban sholatnya, seperti Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Tapi jumhur ulama, kalau orang masih meyakini kewajiban sholat tapi tidak sholat, dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosanya lebih besar daripada dosa berzina, dosa merampok, dosa membunuh, dosa mabuk dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau merampok yang dirampas hak siapa? Hak orang. Tapi kalau tidak sholat yang dirampas hak siapa? Hak Allah. Merampas hak Allah jauh lebih besar dosanya daripada hak merampas hak manusia. Ya. Dan itu sudah menjadi alasan kuat seorang istri boleh menggugat cerai terhadap suaminya ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, di sini tidak dijelaskan dosa besar kepada suaminya gimana. Terus yang diusir ini siapa? Suaminya atau dia gitu. Atau istrinya. Kita lanjut kedua. Setiap ada suami saya di rumah, saya selalu marah-marah sampai berimbas kepada kedua anak saya. Bagaimana saya harus menyikapinya? Tergantung penyebab emosi dan marah-marah itu apa dan bagaimana pelampiasan amarahnya. Kalau pelampiasan sampai melanggar syariat ya dosa ya. Penyebabnya yang sepele maka dosa juga. Tapi kalau penyebabnya memang secara syari dia harus marah dan cara pelampiasan marahnya benar secara syari maka tidaklah berdosa. Jadi pertanyaan ini kurang rinci. Terakhir ya, Sebentar lagi maghrib. Apakah ahli surga akan merasakan sedih jika mengingat saudaranya yang ada di neraka? Tidak, tidak ada lagi ada kesedihan dan nanti nanti ahli surga bisa melihat orang-orang ahli neraka yang dulu menjadi sahabatnya, kawannya bahkan saudaranya ya. Tapi sedih enggak? Enggak. Kesedihan itu semua sudah dihilangkan dari hati para ahli surga sehingga tidak lagi mengalami kesedihan. Terakhir banget. Dan ada lagi yang bertanya, bagaimana cara merukyah orang yang usia sudah lanjut, usia 78 79? Karena saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bila malam suka teriak-teriak memanggil orang seisi rumah dan sempat terjatuh dua kali dari tempat tidur beliau tidak merasakan sakit dan katanya eh, suka melihat sosok laki-laki di dekatnya. Itu bagaimana Ustaz? Sementara katanya kalau di Rukyah kasihan takut tidak kuat. Mohon penjelasan. Catatan tambahan, beliau seorang akhwat. Sudah nenek-nenek berarti. Iya, mungkin stres, kesepian, orang yang usianya lanjut, tidak ada lagi orang yang seusia dengannya. Ngobrol pun materinya tidak nyambung. Dengan cucunya bahasanya alay, gitu ya, bahasa gaul yang dia tidak faham. Dengan anaknya juga sudah nggak nyambung. Dengan yang seusianya tidak ada lagi yang seusia, serata rata sudah meninggal. Orang seperti itu kesepian dan stres, mungkin ya. Satu-satunya cara membuat dia tenang adalah dengan suruh mengaji. Dengan suruh hadir di kajian-kajian seperti ini, mendengarkan murotal, mendengarkan eh, pembahasan kajian melalui radio, TV dan seterusnya. Jangan dibiarkan dia nonton TV terus, eh, pergi ke tetangga terus atau diiming-imingi dengan dunia. Ingat, walaupun usia tua, sudah renta, tapi kerakusan kepada dunia itu semakin bertambah, tidak berkurang dibanding orang-orang yang masih muda, ya. Oleh karena itu jangan dibawa dia kepada kesenangan duniawi tapi ingatkan dia kepada akhirat dengan mengingat akhirat dengan zikir insyaallah nanti akan tenang sendiri ya Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik Asyadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.